waktu dan umur kita ini terus berkurang dari jatah yang Allah berikan kepada kita. Sementara Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kalian atau beribadalah beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu akhir dari segala ibadah yang kita lakukan dan amalan-amalan yang kita kerjakan adalah al-maut kematian demikian dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita di mana konteks ayat ini adalah perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentu kita lebih-lebih ditekankan pada ayat ini. Kita diperintah untuk tidak berhenti beribadah kepada Allah dengan berbagai bentuk ibadah. Ibadah yang nampak terlihat oleh mata atau terdengar oleh telinga, dirasakan oleh anggota badan kita, ataupun ibadah yang tidak nampak dari amalan-amalan hati, amalan-amalan kolbu. Semua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah inilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tujuan hidup yang terpenting dan terbesar. Tujuan utama diciptakannya kita oleh Allah di muka bumi ini hidup berjalan di atasnya menikmati segala nikmat yang Allah berikan kepada kita baik nikmat fisik ataupun non fisik itu yang Allah katakan di dalam ayatnya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah kami ciptakan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku satu-satunya kepada Allah satu-satunya tanpa yang lainnya tanpa sesembahan-sesembahan yang lainnya apapun namanya sesembahan tersebut untuk tidak dijadikan selain Allah sebagai tandingan dan saingan di dalam peribadatan Tidak seorang malaikat pun Sebagai hamba Allah yang tidak pernah berhenti beribadah Para malaikat Allah Yang tidak pernah berhenti beristighfar Meminta ampun, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir Tidak pernah berhenti Memuji dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Dari waktu ke waktu Itu malaikat Allah makhluk yang mulia ini pun tidak pantas untuk mendapatkan sedikit pun peribadatan daripada kita. Untuk mendapatkan walaupun sejenak permohonan dan doa-doa kita kepada mereka karena doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Demikian Allah mengatakan, berdoalah kalian, memohonlah kepadaku, pasti aku mengabulkan untuk kalian permintaan-permintaan kalian. Ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Demikian Allah ciptakan kita untuk itu. Tidak pula kalau tadi para malaikat tidak berhak sedikit pun untuk mendapatkan ibadah dari kita. Bertawakal kepada mereka bersandar kepada pertolongan malaikat hingga dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makhluk-makhluk selain malaikat. Manusia dengan segala tingkat kesolehannya tidak berhak mendapatkan ibadah dari kita. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang tadi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu. Pencipta, pengatur dan pemilikmu. Sampai datang kematian kepadamu. Sebuah kenikmatan yang besar. Ketika seorang muslim seorang hamba dilahirkan sebagai seorang muslim atau diberi kesempatan oleh Allah untuk berislam, bertauhid. Kemudian menjalani hidup ini, menjalani umur yang Allah berikan dengan menghiasinya dengan tauhid. dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengakhiri hidupnya dengan tauhid mengakhiri hidupnya dan menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun tidak pernah dia berdoa kepada jin tidak pernah dia berdoa kepada penghuni kubur Tidak pernah dia memohon kepada malaikat, apalagi dia berdoa dan memohon kepada roh-roh dan arwah-arwah. Tidak pernah dia lakukan itu. Tidak pernah dia mempercayai dukun-dukun dan sihir-sihir. Sebuah kenikmatan yang besar. Atau setidaknya bagi barang siapa yang pernah jatuh dalam dosa-dosa tersebut, Dosa menyekutukan Allah menjadikan tandingan bagi Allah Jalla wa'ala dalam peribadatan. Dia diberi kesempatan untuk beristighfar. Dia masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Masih sempat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya mengucapkan astaghfirullah ya Allah aku meminta ampunan kepadamu dari dosa-dosa dosa syirik yang pernah aku lakukan aku dahulu pernah ke dukun-dukun aku dahulu pernah ke kubur-kubur meminta dan berdoa kepada penghuni kubur aku dahulu aku dahulu dia memanggil Allah Subhanahu wa taala dia meminta ampunan kepada Robnya yang Maha Pengampun mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Ini yang Allah kabarkan dalam ayatnya. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Allah berkata dalam ayat ini yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan berikrar bahwasanya Rob kami, pencipta, pengatur, pemilik kami dan yang kami ibadahi satu-satunya adalah Allah kemudian istiqamu beristiqamah di atas makna dan konsekuensi apa yang telah dia ucapkan Dia istiqamah dari hari ke hari Bulan ke bulan Tahun ke tahun dari umurnya Dia istiqamah mempertahankan diri Di saat manusia beramai-ramai Menyekutukan Allah Di saat manusia Berbondong-bondong menjadikan bagi Allah Tandingan dalam peribadatan Ada yang karena dunia Karena materi Dia siap datang ke dukun-dukun atau hanya karena ingin mendapatkan keturunan dia melakukan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh orang-orang pintar dan tukang-tukang sihir dan berbagai kemungkaran-kemungkaran terkait perkara tauhid ini demi mendapatkan rizki atau mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya untuk dia atau ibunya atau ayahnya dia bias, dia siap untuk meletakkan sesajen-sesajen sebagai persyaratan yang diminta oleh pihak yang dia anggap dapat menyembuhkan penyakitnya. Thumma kamu, Kemudian mereka beristiqamah di atas pernyataan tauhidnya tatanazzalu alaihimul malaikatu maka para malaikat akan berbondong-bondong turun dari langit saat dia mendekati kematian saat ajalnya sudah hampir di kerongkongan di saat seperti itu Allah perintahkan kepada para malaikat untuk turun kepada calon jenazah, calon mayit yang istiqamah di atas tauhid, istiqamah bersabar menelan pahit getirnya mengamalkan syariat Allah. Dia bersabar dengan segala rayuan yang dihadapinya, tantangan yang terus menghadang di depannya. Tapi dia lalui, dia lalui dengan penuh kesabaran tahun berganti tahun sampai datangnya ajal maka di saat itu para malaikat ini rombongan para malaikat Allah tugaskan dari langit turun untuk menyongsong calon jenazah apa tugas para malaikat yang ini memberi kabar gembira kabar gembira kepada orang yang akan berpisah dengan dunia ini dan menghadapi akhirat yang panjang menghadapi segala sesuatu yang telah Allah persiapkan di akhirat nanti di hari perhitungan di hari tidak ada sesuatu yang tidak nampak kepada Allah di hari segala rahasia akan Allah tampakkan di hari tidak ada seorang mampu menolong saudaranya di hari seorang ibu melepaskan bayi-bayinya dari pelukannya semua nafsi nafsi mengurus dirinya, mengurus dirinya. Di hari itu, di hari seorang manusia hamba Allah menghadapi ajalnya, dia menghadapi kecemasan-kecemasan. Apa nasib saya besok? Apa nasib saya dikubur? Apa nasib saya di hadapan Allah? Apakah saya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah? Mendapatkan ampunan dari Allah? untuk kemudian Allah selamatkan dari annar, Allah selamatkan dari azabnya, ataukah saya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia cemas, dia takut calon jenazah ini, takut, takut, takut. Kanan kiri dia, anak dia, ibu dia, saudara kandungnya tidak mampu berbuat apa-apa, hanya menangis dan menangis melihat calon jenazah ini. Tapi calon jenazah ini memandang jauh kepada kehidupan yang tidak berakhir, tidak ada ujungnya. Apakah saya akan diampuni oleh Allah atau saya harus melalui sebuah azab, sebuah siksa? Saya harus melalui pertanggungjawaban atas segala dosa yang saya lakukan atau kemudian Allah akan mengampuni saya dan saya bebas? Cemas, cemas dan cemas itu yang ada. Maka para malaikat yang Allah tugaskan tadi turun berbondong-bondong menyambut orang yang beriman ini tadi. Di atas tauhid dia berjalan di masa hidupnya, di atas syariat Islam dia beramal di masa-masa dia hidup di muka bumi. Apa tugas malaikat tersebut memberi kabar gembira, "Allah takhafu wala tahzanu." Jangan kalian wahai orang-orang yang beristiqamah, jangan kalian takut, jangan kalian cemas antara takut dan cemas, antara khauf dan hazan, takut, cemas, sedih, takut terhadap apa yang akan datang dan sedih terhadap apa yang dia tinggalkan anak istri. Bagaimana nasib anak-anakku? Apakah mereka akan tetap beriman? Apakah anak-anakku akan istiqomah hingga wafatnya? Takut ke depan dia melihat akhirat, di belakang dia melihat anak-anaknya istrinya dan keluarganya. Maka para malaikat mengatakan, "Janganlah kamu takut. Jangan. Jangan khawatir." Betapa nikmatnya kabar gembira ini. Kabar gembira dari para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan dalam ayat ini di dalam Al-Qur'an. Dan jangan kamu cemas, jangan kamu bersedih siapa saja yang kau tinggalkan Allah jamin Allah jaga keimanan anak-anaknya Allah jaga akidah putra-putrinya sebagai buah dari istiqamah buah dari kesabaran hidup di dunia di atas ibadah di atas syariat Islam di atas syariat Al-Quran di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Jalla Ala. kemudian para malaikat itu melanjutkan tugasnya menghibur calon mayit ini nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah kami adalah penolong-penolong kalian ketika kalian masih di dunia dan kami penolong-penolong kalian nanti dengan izin Allah di akhirat nanti Malaikat itu penolong kaum mukminin ketika di dunia. Karena di antara tugas malaikat adalah di saat kehidupan dunia ini mendoakan kaum mukminin, memintakan ampun beristighfar kepada Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Ini malaikat sekarang yang ada mungkin di sekitar kita, di masjid ini, di masjid-masjid yang lainnya, di langit sana, mereka memohonkan ampunan untuk kaum mukminin. Yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka beristighfar kepada Allah untuk orang-orang yang beriman dan selalu berdoa untuk orang-orang yang beriman. agar diberi istiqamah, dikokohkan imannya, dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari fitnah. Demikian para malaikat itu tugasnya dan pekerjaannya. Oleh karena itu, di antara hadis yang sering disampaikan oleh para asatidah Hadis panjang yang potongannya bisa kita bahas terkait kajian kita ini adalah bahwa seorang hamba yang datang dari rumahnya dengan berwudu dan datang ke masjid dengan tenang kemudian menegakkan sholat dengan khusyuk kemudian dia selesai sholat tetap di tempat duduknya disebutkan oleh para ulama tempat duduk di mana dia sholat ada sebagian ulama menjelaskan masjid di mana dia tinggal atau sholat di sana lebih luas lagi apa tugas malaikat sampai datang selama dia masih duduk Malaikat mengatakan Allahumma gfir lahu Allahumma rahamhu Allahumma gfir lahu Allahumma rahamhu Ya Allah Ampuni hamba ini ya Allah Ya Allah rahmati dia ya Allah Terus begitu Ya Allah ampuni dia ya Allah Ya Allah rahmati dia ya Allah Itu malaikat Dan para malaikat itu juga beristighfar, memuji dan bangga terhadap para penuntut ilmu. Di antara hadis yang juga sering kita dengar di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimi annasa khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Selalu bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia Dijelaskan oleh alimam Abul Aliyah Ar-Riyahi Seorang alim besar Seorang yang berilmu yang tenar di masa tabi'in Menjelaskan apa arti Allah bersolawat kepada seorang hamba Dan apa arti para malaikat bersolawat kepada seorang hamba? Kalau kita bersolawat kepada Nabi jelas. Kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Tapi bagaimana Allah bersolawat kepada seorang hamba? Dijelaskan oleh ulama ini. Sana'uhu alaihi fi al-mala'il a'la'a. pujian Allah dan sanjungan Allah terhadap hamba tersebut di penduduk langit di hadapan malaikat Allah membanggakan itu hambaku perhatikan dia sedang beribadah itu hambaku disanjung oleh Allah dipuji oleh Allah subhanahu wa taala bukan dipuji manusia dan bukan disanjung manusia ini makna solawat Allah kepada seorang hamba makna solawat para malaikat kepada hamba Allah adalah qauluhum Allahummaghfir lahu Allahummarhamhu yaitu doa para malaikat kepada hamba tadi ya Allah ampuni dia ya Allah rahmati dia Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum Betapa nikmatnya keistiqamahan itu Namun tentu keistiqamahan ini Tidak mungkin diraih kecuali seorang hamba menempuh sebab-sebabnya. Sebab-sebab yang mengantarkan kepada keistiqomahan. Dan menjauhi di waktu yang sama segala sebab, segala media yang dapat menghalanginya dari keistiqomahan. Di antara sebab al-istiqamah adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya Allah jangan kau sesatkan hati kami setelah kau beri hidayah kepadanya jangan ya Allah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wahai yang maha membolak-balikkan hati Kokohkan hati kami di atas agamamu ya Allah Kokohkan hati kami di atas agamamu ya Allah Di atas Islam, di atas iman Berdoa terus, tidak berhenti Ini yang pertama Dan demikian para nabi dan para rasul Tidak pernah berhenti memohon istiqamah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua adalah Talabul ilm belajar belajar ilmu Al-Qur'an belajar ilmu sunnah belajar apa itu Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kita sebagai wahyu sebagai kalam ilahi belajar bagaimana nabi yang diutus kepada kita mendidik kita kita mencoba mengenal siapa rasul ini dan bagaimana bimbingannya terkait akidah kita, bagaimana bimbingan beliau terkait cara ibadah kita, bagaimana bimbingan beliau terkait akhlak kita, bagaimana bimbingan beliau terkait dakwah kita. Pelajari, pelajari, pelajari. Karenanya Nabi alaihi mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan imannya, istiqomah di atas iman, kebaikan akidahnya sehingga dia berakidah dengan akidah yang lurus, kebaikan akhlaknya sehingga dia berakhlak dan beradab dengan adab-adab yang islami, kebaikan tata cara ibadahnya sehingga dia beribadah kepada Allah dengan berbagai bentuknya di atas bimbingan sunnah Nabi yang diutusnya kepada kita ini. Man yuridillahu bi khairan Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan Termasuk kebaikan akhirat dan itu yang paling utama Allah selamatkan dia dari murkanya Allah berikan ampunan di saat manusia menangis Di saat manusia penuh dengan rasa takut Menyelimuti kolbunya Allah berikan kepadanya maghfirah Kebaikan puncaknya adalah Al-Jannah Surga Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan pasti Allah jadikan dia faqih mengerti faham berilmu tentang agama ini tentu seorang muslim seorang mukmin yang beriman kepada Allah Yakin atas janji-janji Allah Beriman tentang adanya hari setelah kematian nanti Mendengar hadis seperti ini Dia tidak akan pernah menyanyiakan waktunya Kecuali untuk belajar Kecuali untuk mengerti apa itu Al-Quran Apa isi kandungan hukum yang ada padanya Pelajaran akidah dan iman apa yang ada di dalam Al-Quran pelajaran ibadah dan akhlak yang mana yang kita harus kenal dari Al-Quran dia nggak akan pernah menyanyiakan waktunya dia akan belajar belajar belajar dia tidak akan pernah bosan dari belajar hari-harinya penuh dengan tolabul ilmi hari-harinya dia berusaha untuk mengenal tafsir Al-Qur'an, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dan menjabarkan Al-Qur'an kepada kita. Dia ingin tahu, dia haus, dia dahaga. Beda dengan orang yang tidak beriman dengan keimanan yang benar kepada kehidupan akhirat. Mendengar ayat Al-Qur'an dibacakan, tidak ada kerinduan memahami maknanya. Tidak ada keinginan untuk mengerti hukum-hukum apa yang terkandung dalam ayat ini dan ayat itu. Dia haus dan dahaga, ingin mendengar hadis-hadis Nabi. Ini Nabi saya, ini Nabi kita, ini mendidik kita. Beliau adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmah, kasih sayang kepada kita. Kenapa kita tidak mengenal sunnahnya? Kenapa kita tidak mempelajari hadis-hadisnya? Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu tentang urusan agamanya. Sebaliknya kata al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala seorang yang Allah tidak kehendaki untuknya kebaikan Allah jadikan dia tidak mengerti tentang agama. Jadi, kalau kita mendapati diri kita jahil tentang ayat-ayat Al-Qur'an, kita tidak mengerti, tidak faham hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, hati-hati. Jangan-jangan kita tidak termasuk orang-orang yang Allah kehendaki untuknya kebaikan dunia dan akhirat. Ayo bangkit. Bangkit. Berbuat. Belajar dan belajar. Dan tentu belajar itu membutuhkan kesabaran. Dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan dan hadis yang kedua ini secara tegas dan gamblang mem memberitakan kepada kita jalan istiqamah. Kita semua sedang dalam sebuah perjalanan sejak lahir di muka bumi ini dalam sebuah perjalanan panjang menuju akhirat. Akhirat itu hanya ada satu di antara dua pilihan, nggak ada yang ketiga. Satu dari dua pilihan. Kalau tidak jannah, kalau tidak surga yang dia raih, kalau bukan surga Allah yang dia dapatkan, maka dia dapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tempat di antara dua dua tempat ini. Satu dari dua. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita secara rinci dan gamblang jalan yang mengantarkan hamba-hamba Allah kepada surganya jelas, terang, benderang, gak menyisakan satu yang samar. Di antaranya Allah mengatakan atau hadis Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengatakan Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya sebuah upaya yang dia padanya menuntut ilmu ilmu Islam Ilmu yang di sana Allah menjabarkan syariatnya. Ilmu yang menjadikan kita mengenal dan mengerti untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini dan kemana ujung kehidupan kita. Itu ilmu yang dimaksud. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya untuk menuntut ilmu, belajar agama ini, maka Allah akan mudahkan baginya jalan sampai sampai ke surga. Dimudahkan oleh Allah. Dia akan sempat di suatu waktu di salah satu tahun dari tahun-tahun kehidupannya hampir melenceng keluar dari rel keimanan, keluar dari rel akidah ke kanan atau ke kiri, ekstrim kanan atau ke ekstrim kiri. Tapi Allah luruskan, Allah selamatkan dia, Allah kembalikan lagi dia ke rel. Hampir lagi jatuh karena syahwat atau karena syubuhat karena rayuan dunia dari rayuan materi atau disebabkan adanya syubuhat, kerancuan berpikir yang menyerangnya. Tapi karena dia masih serius belajar, Allah selamatkan rel ini terus berikutnya, berikutnya, berikutnya sampai detik terakhir, titik terakhir surga Allah Subhanahu wa taala. Masihkah ada seorang muslim Masihkah ada seorang mukmin mendengar hadis Nabi seperti ini? Dia masih tidak serius belajar. Cukuplah kajian mingguan saya belajar. Kapan saya akan belajar akidah? Gampanglah. Saya masih sibuk. Saya belum punya waktu sekarang. Kenapa Anda belum punya waktu? Saya punya target-target dalam kehidupan dunia ini. Subhanallah. Hadis ini kita dengar dan ada di hadapan kita. Maka di antara sebab keistiqomahan dan yang kedua adalah talabul ilmi. Nasihat buat diri saya pertama dan utama Kemudian antum semua yang hadir Dan seluruh saudara saya kaum muslimin dimanapun berada Untuk serius meluangkan waktu, pikiran dan tenaga Dan segala yang dia miliki Untuk belajar Islam Belajar Al-Quran Belajar sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidak sedikit orang yang kemudian tersesat orang yang kemudian meninggalkan rel agama yang lurus ini dikarenakan rayuan syahwat. Sebagaimana tidak sedikit pula orang yang meninggalkan rel yang lurus ini tadi dikarenakan serangan-serangan syubhat. Dia tidak bisa membendung syahwat dari dirinya karena dia tidak berilmu. Dia tidak bisa untuk membentengi dirinya dari syubhat memahami bahwa itu adalah sebuah dan sebuah kesalahan karena dia tidak berilmu. Maka dari itu, ilmu merupakan salah satu sebab seorang meraih keistiqomahan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga, dari asbabul istiqamah dan ini bagian daripada talabul ilmi yang dituntut dari kita adalah kita benar-benar sabar di dalam menjalani tariqatus salaf sabar di dalam berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dan metode berislamnya generasi terbaik umat Islam yaitu para sahabat Nabi sebagai anak didik Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kita sering mendengar himbauan dalam permasalahan ini dari Allah dan Rasulnya penegasan dari Allah dan Rasulnya bahwa tidak ada jalan keselamatan bagi seorang hamba dalam perjalanannya ke akhirat kecuali dia berislam, beriman, berakidah seperti cara, metode dan sistem manhaj berimannya, berakidahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an yang telah belajar Islam dan menyerap ilmu Islam ini secara langsung dari nabinya sallallahu alaihi wasallam dan di bawah kontrol beliau hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanyakan tentang al-firqatun najiyah Kelompok yang akan selamat dari azab Allah di akhirat nanti dan lolos masuk ke surga Allah. Nabi menjawab dengan prinsip, qala man kana mithlu ana alaihi al yawm wa ashabi. Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya, imannya, metode beragamanya sama seperti prinsipku dan metodeku serta para sahabatku pada hari ini kaum muslimin yang saya muliakan, dari mana kita tahu metode Rasul dan para sahabatnya dalam berislam? Dari mana kita tahu manhaj dan sistem berakidah dan berimannya Nabi alaih salatu wassalam dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali dan para sahabat yang lainnya Dari mana kita tahu kalau kita tidak sabar belajar Kalau kita tidak sabar bertolabul ilmi Sebelum kita lanjutkan materi ini, nampaknya sudah tiba waktu Isya. Iya. Hah? Belum. Belum. Kita lanjutkan 5 menit kemudian azan. <clears throat> Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ketahui bahwa berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf. Siapa salaf itu? Adalah generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kita uh, hentikan sejenak untuk azan. Nah, fadhal muadzin. kita lanjutkan Berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf Yang sudah sebenarnya sering dibahas Oleh para ulama kita Oleh para asatidah Adalah Merupakan Jalan satu-satunya seorang itu meraih keistiqomahan dan keberhasilan. Maka tadi telah disebutkan agar kita benar-benar berada di atas prinsip-prinsip mereka, di atas prinsip-prinsip para murid-murid Nabi yang telah men menjalani kehidupan dunia ini dengan peribadatan dengan segala bentuknya dan keikhlasan hati niat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dipuji oleh Allah dan disanjung dalam berbagai ayatnya dan dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam khairun nasi qarni sebaik-baik generasi adalah generasiku generasi hidup di sana Nabi alaihissalatu bersama mereka berjalan bersama mereka beribadah dan mendidik mereka yaitu generasinya para sahabat tentu sekali lagi tidak mungkin kita mengenal prinsip-prinsip iman, prinsip-prinsip akidah dan Islam mereka kalau kita tidak mempelajarinya tidak bertolabul ilmi sementara para ulama telah menyiapkan karya-karya yang memudahkan kita untuk mengenal prinsip-prinsip tersebut kitab-kitab yang menjelaskan tentang keimanan yang ditulis oleh para ulama kita terdahulu ulama-ulama kita di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti jejak mereka dalam berislam dan beriman berakidah. Hingga hari ini tersimpan karya-karya tersebut mengenalkan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita beriman kepadanya, bagaimana kita berakidah dalam Islam, mengenalkan kepada kita siapa nabi kita, posisi dan kedudukannya di hadapan umat ini. Dikenalkan kepada kita. Dalam karya-karya itu juga dikenalkan kepada kita tentang akhirat, bagaimana surga, bagaimana jannah, bagaimana neraka, annar, bagaimana hari perhitungan, bagaimana hari kiamat proses terjadinya. Semua itu telah dikabarkan, diajarkan kepada umat ini dan tersimpan dalam karya-karya tersebut. Pertanyaannya, sudahkah kita mempelajari itu semua? Sudahkah kita luangkan waktu, pikiran dan tenaga kita untuk itu semua Jawabannya ada pada masing-masing kita فَمَنْ mithqala مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ ya'mal mithqala syarran Barang siapa yang berbuat amal kebajikan, amal kebaikan sekecil apapun amalan yang dia lakukan itu, pasti dia akan mendapatkan dan melihatnya nanti di kehidupan akhirat dan barang siapa yang berbuat kejelekan sekecil apapun pasti dia akan mendapatinya nanti di akhirat di antara kebaikan dan amal kebajikan yang barang siapa melakukannya pasti akan mendapatkannya di akhirat adalah tolabul ilmi belajar dan di antara amal kejelekan yang pasti pelakunya nanti akan mendapatinya di akhirat nanti adalah dia meninggalkan kewajiban bertolabul ilmi yang Nabi kita mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam ini adalah fardu ain bukan fardu kifayah. Fardu ain terhadap setiap pribadi muslim tidak bisa diwakilkan karena sudah ada sebagian umat Islam yang belajar maka tanggung jawab itu sudah lepas dari kami tidak Beda dengan amalan-amalan yang status hukumnya adalah fardu kifayah seperti sholat jenazah atau yang semisalnya. Ini fardu ain. Barang siapa yang tidak melakukannya maka dia menanggung beban dosanya. Demikian Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu menuntut ilmu Islam ini tadi adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Maka penting kita mengajak diri kita, anak-anak kita, istri kita, untuk belajar, belajar, belajar. Hari ini belajar tafsir, besok belajar akidah, besok belajar iman, lusa kita belajar fikih, kita belajar ibadah, kita belajar akhlak. Kita belajar tentang hukum-hukum muamalah, jual beli, rumah tangga dan yang lainnya. Kapan kita belajar itu semuanya? Maka sekali lagi, talabul ilmi harus menjadi kebutuhan primer kita dalam kehidupan ini. Jangan kebutuhan primer kita itu hanya apa yang sekarang diperlombakan dalam kehidupan dunia ini. Apa yang sekarang diperebutkan dengan berbagai bentuk ambisi, siang, malam, pagi, sore. Lupa masjid, lupa ibadah, lupa nabi, lupa Al-Qur'an. Bagaimana mau mengamalkan syariat Allah? Subhanahu wa ta'ala Kita nikmati Kita gunakan rizki dan nikmat-nikmat Allah kepada kita kita gunakan berbagai nikmat fisik dan non fisik yang Allah berikan kepada kita siang, malam, pagi, sore dengan segala bentuknya. Tapi kita tidak mau mendekat kepada Allah. Kita tidak mau mempelajari syariat Allah. Hari ini dan detik ini kita menikmati berbagai nikmat Allah yang gak mungkin disebutkan satu persatu. Capek otak kita habis segala peralatan kita untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah terus berikan kepada kita. Bersama itu kita bermaksiat kepada Allah. Bersama itu tidak kita manfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk mempelajari agamanya, untuk beramal untuk agamanya, untuk berjuang membela agamanya. Kaum muslimin yang saya muliakan, memang semua itu membutuhkan kesabaran, tidak mungkin ditempuh tanpa kesabaran. Di masa seperti ini, di masa manusia tersilaukan dengan gemerlapnya dunia, di masa berbagai subuhat menyerang umat Islam dari berbagai arah, betapa talabul ilmi itu merupakan kebutuhan primer yang tertinggi bagi setiap Muslim. Ikhwani fiddin azan ya Allah iyyakum. Tidaklah berbagai kemungkaran yang terjadi, berbagai penyimpangan ideologi yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Baik ekstrem kiri dari kaum liberalis yang menjajakan liberalisme dan pluralisme siang malam ataupun ekstrem kanan dari kalangan kaum teroris yang menjajakan terorisme dan radikalisme kepada umat ini keluar dari bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mereka menyimpang dengan segala bentuk penyimpangannya melainkan di antara sebab utamanya adalah umat ini telah menjauh dari tolabul ilmi belajar Islam, belajar Al-Quran dan sunnah Nabi itu sambil lalu kapan ada waktu belajar Kapan nggak ada waktu ya sudah. Kapan tolabul ilmu itu berbenturan dengan sebuah kepentingan dunia nanti itu nomor dua tolabul ilmi. Maka umat ini akan terus berhadapan dengan kondisi yang mengancam keselamatannya dan stabilitas hidupnya. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Di antara asbabul istiqamah yang kita sebutkan terakhir ini Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah dan ini penting asar ini untuk diulang-ulang kepada pendengaran kita disampaikan secara berulang nasihat dari seorang imam besar seorang alim dari kalangan ulama besar di negeri Syam yang hidup di masa tabi'ut tabi'in di masa generasi yang ketiga setelah sahabat kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in Al-Imam Al-Auza'i pimpinan para ulama di negeri Syam kala itu menasehatkan kala itu kala di mana ketika zaman di mana kala itu banyak para ulama hidup para muhadithin pakar hadis dan tafsir masih bertebaran di muka bumi Bagaimana kalau beliau menyaksikan zaman seperti ini? Zaman di mana kebodohan merajalela. Ambisi dunia menguasai umat. Malas berjuang, malas berbuat telah mendominasi kehidupan umat. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas." wajib atasmu untuk tetap berpegang teguh sabar di atas prinsip-prinsip generasi salaf. Siapa generasi salaf? Generasi para sahabat Nabi. Sabar, tetap berpegang teguh. Walaupun manusia menolakmu, walaupun manusia mencemoohkanmu, tidak mau menerima eksistensimu, keberadaanmu di tengah-tengah mereka, sabar, sabar, sabar. Ini diucapkan 1200 tahun yang lalu kurang lebih. Lalu bagaimana dengan zaman seperti ini? Tentu nasihat ini mengandung makna bahwa seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Nabi dalam akidahnya, ibadahnya dan imannya akan menghadapi tantangan-tantangan-tantangan. Ada makna ini. Sehingga beliau menekankan sabar, sabar. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Waspada kamu, waspada dari logika-logika para tokoh yang diperindah dengan slogan-slogan yang menarik. Hati-hati, waspada, tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf. Walaupun kamu disanjung oleh manusia, Walaupun kamu diterima dengan gegap gempita oleh manusia Jangan tersilaukan Jangan tersilaukan Butuh kesabaran Ikhwani di masa seperti ini Betapa pentingnya kita mengingat Ayat Al-Quran yang juga sering kita mendengarnya Namun kita selalu memohon kepada Allah Untuk dimudahkan kita beramal dengannya Sering kita mendengar dibacakannya ayat ini, namun kita menyadari kita masih lemah dalam beramal dengannya. Allah mengatakan ayat ini konteksnya perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun tentu kita adalah lebih-lebih ditekankan. Nabi adalah imam dan pimpinan orang-orang yang sabar Pimpinan para nabi dan rasul Enggak ada rasul dan nabi yang lebih mulia dibandingkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bersama itu Allah mengatakan kepada beliau, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati yuriduna wajha wa la ta'du 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Wala tuta'man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawaa wa kana amruhu furuta. Mari kita perhatikan ayat ini hari demi hari kita semakin dibuka sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makna ayat ini. Kata Allah kepada nabinya, sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama duduk, bermajlis, berjalan, berkawan dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Rob mereka, kepada Allah di waktu pagi dan petang. Jangan perhatianmu teralihkan. Jangan perhatianmu untuk duduk bersama mereka, mendidik mereka, membimbing mereka teralihkan karena kau menginginkan sesuatu nilai duniawi. Nabi yang hidupnya seperti itu, tidak sedikit pun Nabi terpalingkan dengan perkara dunia. Bersama itu diingatkan oleh Allah, jangan perhatian teralihkan dari membimbing mereka bersama mereka dikarenakan kau menginginkan sesuatu nilai duniawi dan jangan kau ikuti jangan kau taati kemauan dan bisikan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Perhatikan ayat ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Jangan kau taati, jangan kau ikuti ajakan, bisikan, manuver orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, mengingat syariatnya dan cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya, ambisinya. Jangan kau ikuti mereka, jangan. Nah, di zaman seperti ini, manusia-manusia pembisik, syaitan-syaitan pembisik yang ingin mengajak kita meninggalkan syariat Allah, ingin menyeret kita keluar dari rel sunnah Nabi Alaihissalam salatu wassalam terlalu banyak di depan kita, belakang dan kanan kiri kita. syaitinil jinni wal ins syaitan-syaitan baik yang berwajah jin ataupun manusia terus membisikkan kepada kita untuk kita lalai dari manhaj yang lurus ini, dari akidah yang lurus ini, dari sunnah Nabi, dari sistem dan metode berimannya generasi terbaik umat ini. Terus upaya-upaya tersebut. Kalau bukan karena perlindungan Allah, dan rahmatnya mungkin kita sudah hancur. Tapi penting kita sadar. Penting kita mengevaluasi sejauh mana keseriusan kita dan kesungguhan kita serta kesabaran kita untuk berjalan di atas prinsip-prinsip salaf di masa yang seperti ini. Tidak jarang yang kemudian seorang yang tadinya sudah berada di atas manhaj salaf kemudian dia menjual manhajnya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan emosi dan gengsinya. Tidak jarang yang kemudian melepaskan bingkai metode dan manhaj generasi sahabat dalam berislam dan beriman dikarenakan nilai-nilai duniawi dia jual materi dia jual posisi dan kedudukan dia jual manhajnya tidak jarang yang karena ingin pujian manusia sanjungan manusia ridho manusia dia siap menjual manhajnya dia, dia, dia siap menjual akhlaknya ibadahnya di zaman seperti ini Sabarkan dirimu Wahai saudaraku Demikian nasihat Al-Imam Al-Auza'i Dalam kalian berpegang teguh Dengan prinsip-prinsip salaf Sabar, sabar, sabar Ini zaman penuh fitnah Di antara Sebab istiqamah Untuk kita tetap berada di atas prinsip salaf Adalah ini yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an dan diperingatkan berulang kali oleh para sahabat Nabi dan para ulama kita yaitu pandai-pandai memilih kawan. Dengan siapa kita berkawan di masa seperti ini? al ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil sesungguhnya akidah seseorang kelurusan imannya sangat bergantung dan ditentukan oleh kawan dekatnya maka kata nabi hendaknya dia mengoreksi melihat siapa kawan dekatnya kawan dekat baik langsung ataupun melalui dunia maya secara tidak langsung melalui berbagai media sosial. Perhatikan, Anda ingin membaca sebuah artikel siapa penulisnya, apakah benar-benar berada di atas manhaj salaf atau jangan-jangan dia menanamkan bibit-bibit radikalisme, terorisme. Siapa kawan Anda? Dengan segala bentuk perkawanan, dengan segala bentuk media yang ada sekarang, WhatsApp, Telegram, Instagram, ini, itu, ini, itu. Perhatikan kawan Anda. Kalau ada kawan yang mulai menyeret Anda untuk berbicara tentang waliul amr, mulai menyeret Anda untuk berbicara tentang pemerintah, membu sedikit demi sedikit meng mengemukakan kesalahan-kesalahan pemerintah. Kalau seandainya berita yang disampaikannya itu benar, haram kita mendengarnya. Haram hukumnya kita membacanya. Haram hukumnya. Kalau seandainya berita itu benar dan tidak hoaks, apalagi kita sampai menukilnya mensernya kepada orang lain kepada teman kita di grup atau saudara kita, paman kita, bibi kita, ponakan kita. Ini adalah salah satu sebab yang akan menyeret kita kepada kehancuran. Di zaman seperti ini, penting sekali kita mengingat dua ayat Al-Quran Sekali lagi kepada seluruh ikhwa Seluruh teman-teman Seluruh kaum muslimin Di masa fitnah seperti ini La yu'raf manis sadik minal kadib Tidak bisa diketahui siapa yang jujur dari yang dusta Di zaman Yang mengingatkan kita kepada hadis Nabi alaihissalatu wassalam Wa yukfir fiha arwaibidah dan akan banyak bermunculan di zaman fitnah itu adalah para ruwai bidha. Kulna manhum ya Rasulullah. Siapa mereka para ruwai bidha itu ya Rasulullah? Qala ar-rajul tafih yatakallam fi amril ammah. Seorang yang dungu bukan tidak jenius. Belum tentu orang jenius itu tidak dungu. Beda antara kejeniusan dengan hikmah bisa melihat sesuatu pada tempatnya. Banyak bermunculan kata Nabi. Orang-orang dungu yang sok berbicara tentang urusan umat. Berbicara tentang urusan yang berkaitan dengan umat yang luas ini. Akidah umat, ekonomi umat, keislaman umat, Hati-hati kata Nabi. Kapan zaman ini? Qala alaihi salatu wassalam. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq. Yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Akan datang kepada manusia ini kata Nabi. Suatu zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Di zaman itu kata Nabi, orang yang jujur dicap sebagai pendusta, yang pendusta diposisikan sebagai orang yang jujur. Seorang yang pengemban amanat dituduh sebagai pengkhianat, seorang yang pengkhianat diposisikan sebagai pengemban amanah. Di zaman seperti ini, hati-hati dengan siapa Anda berkawan? Dengan siapa Anda berbincang? Dengan segala bentuk perbincangan, perlisan atau pertulisan. Ayat dua ayat yang saya maksud yang pertama adalah Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wahai orang-orang yang beriman jika datang seorang fasik membawa berita kepada kalian seorang fasik membawa berita kepada kalian datang maka klarifikasi jangan keburu diterima jangan keburu ditelan apalagi sampai kemudian Anda memfonis, menilai, menghukumi, bersikap. Karena informasi yang dibawa oleh seorang yang fasik. Orang fasik itu adalah ciri-cirinya suka berdusta, suka meninggalkan perkara-perkara yang wajib yang Allah wajibkan atau Nabi alaihi salatu wajibkan, bermudah-mudahan di dalam melakukan perkara yang haram seperti riba, nggak jujur dalam berjual beli, dan dan yang lainnya dari berbagai kefasikan. Bermudah-mudahan dalam perkara sholat yang Allah wajibkan sholat lima waktu. Durhaka kepada orang tuanya. Ini fasik. Belum sampai pada tingkatan kafir. Masih fasik. Mendengar hadis Nabi memberitakan ia tidak mau percaya atau mendengar perintah Nabi Alaihissalam dalam sebuah hadisnya didengar tapi tidak diamalkan itu fasik kata Allah wahai orang yang beriman jika datang kepada kalian seorang yang statusnya fasik membawa berita maka klarifikasi dulu jangan keburu percaya jangan ditelan apalagi sampai mempengaruhi sikap dan penilaian kita antusibu kauman bijahala nanti kalian akan merugikan suatu kaum, mendolimi suatu kaum atau pribadi tertentu di atas kebodohan, tidak di atas dasar yang benar. Nanti kalian menyesal. Dari di zaman seperti ini, terlalu banyak para penjajah berita yang statusnya kita mempertanyakan. Di zaman seperti ini, berapa banyak, betapa banyaknya Orang-orang yang memang senang membuat berita-berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang penting dia bisa memakan sesuap nasi di atas kedustaan tersebut. Jangan kita serahkan hati kita kepada mereka. Jangan kita serahkan akal kita kepada berita-berita dan pembawa berita seperti itu. Perhatikan baik-baik. dan waspada. Jangan sampai ya, ketika kita mendengar berita-berita seperti itu diberitakan di berbagai media sosial atau media umum, kemudian kita jatuh pada kesalahan berikutnya. Sudah tidak mengklarifikasi kepastian beritanya, kita menyampaikan berita ini kepada orang lain dengan gampang sekarang untuk menyampaikannya. Tinggal klik, tinggal pencet tersebar kita menganggapnya ringan karena kita tidak berilmu. Kita menganggapnya kecil karena kita tidak mengenal syariat Allah. Kita tidak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kedua Allah mengatakan, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang suka senang untuk tersebarnya berita perbuatan keji di tengah-tengah umat beriman ini, senang dia menyebarkan berita, maka bagi orang-orang tersebut azab yang pedih di dunia dalam bentuk malapetaka, bencana alam dan musibah dan azab yang pedih di akhirat nanti. Dijelaskan oleh para mufassirin makna ayat ini secara detail di antaranya adalah orang yang suka menyampaikan berita yang dia tidak tahu kepastian kebenarannya, termasuk yang diancam dalam ayat ini. Lebih parah lagi kalau dia tahu makna berita tersebut mengandung berita dusta atau mendolimi suatu kaum, suatu pihak, suatu komunitas, suatu pribadi, suatu lembaga. <coughs> Tapi dia sebarkan Ketika ditanya dari mana beritanya, saya dapat di medsos, saya dapat di internet. Siapa di internet itu? Kenal nggak kamu? Dia orang beriman nggak? Dia benar-benar kalau muslim muslim yang sejati, yang beneran atau pendusta? Atau mengais rizki di balik berita ini? Oh saya nggak tahu. Ya. Ingat bahwa Allah tidak tidur. Allah tidak lalai. Semua itu akan dicatat oleh Allah dan akan kamu lihat nanti di akhirat. Maka dari itu saya ingatkan Hati-hati dari berita-berita yang ada. Apalagi kalau ternyata berita itu dosta dan sering disistilahkan sekarang dengan berita hoax. Hati-hati. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik tangan kita. Ini tangan yang dibuat ngetik akan jadi saksi di akhirat nanti. Alat yang kita beli dan kita gunakan untuk itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau ternyata berita yang kita nukilkan itu mempengaruhi orang lain. Orang lain jadi menghibahi ya, menghibahi saudaranya, menghibahi pemerintahnya. Apalagi berita itu ternyata mengajak kepada paham yang membahayakan. Waspada kita akan menerima getahnya kita akan menerima dosanya dan ini juga salah satu dari berbagai sebab yang menghalangi seorang dari istiqamah di atas agama Allah. Berita tentang politik. Merah, putih, hitam, ungu, abu-abu. Berita tentang politik. Komentar ini, komentar itu. Kita nggak punya waktu untuk itu. Kita nggak punya cukup hati untuk itu hati tempat iman, hati tempat akidah ini nggak cukup untuk kita berikan untuk pembincangan-perbincangan seputar politik, persaingan politik, tuduhan-tuduhan politik, bukan untuk kita, bukan untuk HP yang kita punya, bukan untuk anak istri kita, bukan untuk teman kita, bukan untuk jamaah kita di masjid-masjid kita. Enggak hati-hati jaga jaga lisan jaga segala apa yang kita miliki di zaman seperti ini saya sampaikan ini bukan tanpa sebab bukan tanpa sebab sudah terjadi banyak hal menimpa ya orang-orang yang dahulunya soleh orang-orang yang dahulunya rajin bertolabul ilmi maka dari itu media-media kita semuanya harus jauh dari perbincangan politik, dari katanya ke katanya, nggak boleh ada di media kita. Kalau sempat didapati ada sebuah atau dua atau tiga media yang dinisbahkan kepada kita, kepada komunitas salafi, ternyata di situ ada perbincangan-perbincangan politik, perseteruan politik, ketahui bahwa para ustadz berlepas diri dari itu semua. Para ustaz berlepas diri dari itu semua. Cukup nasihat-nasihat para ustaz. Di masjid-masjid, di kajian-kajian. Bagaimana nasihat para ulama yang dinukilkan oleh beliau-beliau. Hati-hati, waspada, waspada. Dan anak istri kita pun harus dilindungi dari yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi iman pemateri malam hari ini dan manhajnya dan juga iman serta manhaj para hadirin. Semoga Allah menjauhkan dari kaum muslimin segala musibah. Allah menjauhkan dari negeri kita, dari pemerintah kita segala syubhat yang dapat merusak akidah dan iman mereka. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.